السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم الذي جعل لنا عبرة في آبائنا الأولين وجعل لنا أسوة في الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang menjauhkan kami darimu, Allahumma amin. Mitra pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, Allah mengasihi anda Allah mencintai anda Dan Allah meridai anda semuanya Kapanpun dan dimanapun anda berada Insya Allah pada malam hari ini kita melanjutkan materi Qasasul Ambiya, Kisah-kisah para nabi Dan malam hari ini Insya Allah kita membahas kisah Nabi Yunus alaihi salam. Di dalam Al-Quran, kisah beliau disebutkan di beberapa surat. Di antaranya, di dalam surat Yunus, ayat nomor 98. Juga di dalam surat Al-Anbiya. Al-Anbiya 87, 88. Surat As-Saffat. As-Saffat. Ayat 139 sampai 148. Dan di dalam surat Al-Qalam. Al-Qalam ayat 48 sampai 50. Itulah beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang memuat kisah Nabiullah Yunus alaihi salam. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, mari kita masuk pada kisah Nabi Yunus alaihi salam. Saat itu tersebarlah penyembahan kepada berhala di sebuah daerah yang bernama Nainawa yaitu di daerah Mosul Irak di Irak. Jadi kejadiannya ini di Irak yang sekarang sedang perang terus-menerus itu. Mereka membuat berhala, membuat patung-patung yang besar, lalu mereka menyembahnya. Mereka beribadah kepada berhala. Mereka adalah kaum yang jauh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka tidak mengesahkan Allah. Bahkan mereka tidak mau berpikir dengan akal sehat tentang apa yang mereka perbuat itu. Mereka benar-benar membabi buta dalam kesesatan dan kebodohan yang sangat banyak dengan kekafiran mereka dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dari kaum yang seperti itu muncullah seorang hamba yang Allah memasukkan ke dalam hatinya dan jiwanya nurul iman, cahaya keimanan. Lalu seorang hamba itu berfikir panjang, merenung, sehingga akhirnya hamba itu menemukan jalan yang benar, jalan yang lurus yang menyampaikan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu mengetahui bahwa Tuhan yang hak yang wajib diesakan, yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu meyakini bahwa menyembah berhala adalah kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu memahami semua permasalahan tersebut dan cahaya keimanan telah masuk ke lubuk hatinya yang paling dalam. Lalu hamba itu oleh Allah dimuliakan, dijadikan nabi, dijadikan rasul, Lalu Allah mengutus hamba itu kepada kaumnya untuk menjadi nabi dari sisinya. Hamba itu adalah Yunus alaihi salam. Dia berdakwah mendakwai kaumnya agar supaya kaum itu beribadah kepada Allah saja yang Maha Esa yang tiada sekutu baginya. Menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah kepada mereka kepada kebenaran yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Terus dia berdakwah dan terus dia menasehati kaumnya. Dia berkata, "Wahai kaumku, ibadahlah kalian kepada Allah. Ibadahlah kalian kepada Allah karena hanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadai. Esakanlah Allah, karena dia yang telah menciptakan kamu, dan juga dia yang menciptakan segala-galanya, termasuk berhala-berhala yang kamu sembah. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan memberikan kepada kamu semuanya nikmat yang banyak dan bermacam-macam. Nabi Yunus berdakwah mengatakan, Wahai kaumku, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang benar. Dan sesungguhnya apa yang kamu sembah, berupa berhala-berhala dan batu-batu itu, hanyalah kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Karena berhala itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bis tidak bisa pula memberikan madarat. Dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri berhala itu. Apalagi memberikan manfaat kepada yang lainnya. Tentu lebih tidak bisa. Kenapa wahai kaumku kamu sembah batu-batu itu yang kamu membuatnya dengan tanganmu sendiri yang dia tidak bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri tidak bisa menolak madorot dari dirinya sendiri bagaimana pula dengan yang lainnya? Wahai kaumku, bertauhidlah kepada Allah, esakanlah Allah, bersegera, bersegeralah dalam beribadah kepada Allah, taatlah kepada Allah sebelum datang kepadamu azab dari sisinya. Terus Nabi Yunus berdakwah dan berdakwah semua sarana yang bisa ditempuh beliau tempuh. Semua cara untuk benar-benar menjadikan kaumnya itu mantap dan yakin dengan dakwahnya. Tapi subhanallah, ternyata tidak ada telinga yang mau mendengarkan. Tidak ada mata yang mau melihat. Dan tidak ada hati yang mau menjawab. Mereka terus menghina, mengolok-olok, melecehkan, meremehkan. Mereka mengatakan, "Wahai Yunus, dakwah macam apa yang kamu katakan ini? Wahai Yunus, kamu mendapat ajaran ini dari mana? Wahai Yunus, kamu mengajak kami untuk menyeleweng." Wahai Yunus, apakah kamu ingin agar kami meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Kami meninggalkan berhala-berhala yang telah disembah oleh nenek moyang kami, supaya kami hanya beribadah kepada Tuhanmu itu saja. Mereka melecehkan, mereka menghina, mereka mengolok-olok, mereka meremehkan. Nabi Yunus alaihi salam menjawab mereka seraya mengatakan, Wahai kaumku, jangan kamu fanatik buta kepada nenek moyangmu yang mereka itu menyembah berhala. Coba kamu berpikir dengan pemikiran yang mendalam, pemikiran disertai akal sehat. Pikirkan dengan akalmu, dengan hatimu. Apakah pantas batu-batu itu disembah. Apakah mungkin batu-batu itu adalah Tuhan? Tidak demi Allah wahai kaumku, tidak. Tidak mungkin batu-batu itu adalah Tuhan. Karena batu-batu itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula madarat. Wahai kaumku, coba jawablah pertanyaanku apakah batu-batu itu berkuasa untuk menciptakan sesuatu yang kecil saja? Apakah batu-batu itu mampu menghidupkan orang mati? Apakah batu-batu itu bisa menyembuhkan orang sakit? Apakah batu-batu itu bisa menjawab permintaanmu ketika kamu meminta, berdoa, dan menyerunya? Wahai kaumku, sesungguhnya batu-batu tersebut tidak mampu atas semua itu. Karena itu, kenapa kamu menyembahnya? Ayo, pikirkan bersama aku, wahai kaumku, bahwa Tuhan yang hak, satu-satunya, yang berhak diibadai, adalah Allah saja. Ayo berpikir bersama aku Bukankah yang menciptakan semuanya hanyalah Allah? Dia yang telah menciptakan seluruh alam semesta. Ayo berfikir bersama aku. Bukankah Tuhan yang bisa memberikan manfaat, yang bisa menghilangkan madarat, yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa menghidupkan, mematikan, bukankah itu hanya Allah semata? Dialah yang maha kuasa atas semua itu. Karena itu wahai kaumku, hanya Allah sajalah yang patut diibadai, yang berhak diibadai, yang wajib disembah, yang harus diesakan dan tidak disekutukan. Wahai kaumku, aku adalah utusan Allah kepadamu. Dia Allah telah mengirimkan aku untuk mendakwai kamu supaya aku menunjukkan kepadamu jalan yang lurus untuk supaya kamu semuanya beribadah hanya kepadanya. Supaya aku mengarahkan kamu semuanya agar meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Supaya aku mendakwahi kamu agar kamu semuanya taat kepada Tuhan penguasa langit, Tuhan penguasa bumi dan semuanya dan aku memberikan kabar gembira kepadamu bahwa orang yang berada di atas jalan Allah maka dia akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia akan mendapatkan semua kenikmatan yang lezat dan indah serta nikmat. Tapi sebaliknya, orang yang jauh dari jalan Allah, yang kafir kepada Allah, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wahai kaumku, ibadalah kepada Allah, supaya kamu beruntung, kamu sukses, mendapatkan rahmatnya, dan masuk ke dalam syurganya. Itulah dakwah Nabi Yunus alaihi salam kepada kaumnya. Akan tetapi kaumnya tidak mau mendengarkan nasihat-nasihatnya, tidak mau menerima seruan-seruannya. Mereka terus mengolok-olok, menghina, melecehkan, mencaci maki, meremehkan, mengganggunya dengan gangguan yang sangat banyak, menyakitinya. Tapi beliau, Nabi Yunus Alaihissalam. salam, terus sabar ah, menghadapi semua itu. Beliau terus-menerus dalam dakwahnya. Sampai pada akhirnya mereka kaumnya itu mengatakan, Wahai Yunus, kami sekali-kali sampai kapanpun tidak akan menerima dakwahmu. Kami tidak takut azab dari Tuhanmu Wahai Yunus, kalau memang kamu benar dalam dakwahmu itu, maka tunjukkan kepada kami azab dari Tuhanmu. Yang kamu selalu mengancam kami bahwa azab itu akan turun. Mana? Turunkan azab itu. Turunkan, biar menimpa kami. Kami nggak takut, walaupun kamu selalu menakut-nakuti kami. Mana? Kami ingin melihat azabnya Allah Tuhanmu itu. Subhanallah mereka amat sangat sombong, melampaui batas luar biasa. Nabi Yunus alaihi salam merasa kaget dengan keberanian mereka itu. Jiwanya terasa sempit mendengar perkataan-perkataan mereka yang tidak menyenangkan itu. Nabi Yunus pun putus harapan. Tidak bisa lagi diharapkan keimanan mereka dan keislaman mereka. Nabi Yunus telah menanti lama. Dakwah sudah jalan sekian lama, tapi mereka tetap saja tidak beriman, tidak mau menerima dakwahnya. Sehingga Nabi Yunus tidak tidak bisa lagi mengharapkan kebaikan mereka. Nabi Yunus merasa tugasnya telah selesai. Beliau menganggap bahwa beliau telah menyampaikan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala beliau anggap sudah beres. Lalu Nabi Yunus alaihi salam memutuskan untuk hijrah meninggalkan mereka. Beliau keluar meninggalkan kota tersebut, kota Nainawa yang ada di Mosul, Irak sana. Beliau keluar karena beliau berkeyakinan bahwa beliau sudah menyampaikan risalah Beliau sudah menunaikan amanat dari Allah yang diembankan kepadanya. Dan beliau khawatir kalau kalau beliau terus tinggal bersama kaumnya, maka akan turun adab yang menimpa beliau juga. Padahal seandainya Nabi Yunus alaihi salam terus berdakwah kepada mereka, pasti Allah akan membuka hati kaumnya dan akal pikiran mereka. Dan pasti mereka akan masuk ke dalam agama Allah. Dan pasti mereka akan menerima seruan-seruan Nabi Yunus dan nasihat-nasihatnya. Nabi Yunus berangkat meninggalkan kota tersebut. Begitu berangkat, Ternyata adab mulai turun kepada mereka sedikit demi sedikit. Ya, adab mulai turun kepada mereka. Allah menjadikan tubuh mereka, wajah mereka, warna kulit mereka berubah menjadi buruk. Dan mereka benar-benar merasakan ini kebinasaan akan menimpa mereka azab akan turun kepada mereka. Sebagaimana azab yang telah turun kepada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan yang lainnya. Mereka baru yakin ternyata omongannya Yunus itu benar. Bahwa azab Allah akan turun. Ternyata seruannya Yunus itu benar. Nasihatnya benar Ternyata dakwahnya mengajak ibadah kepada Allah saja adalah dakwah yang benar. Ternyata Tuhan yang wajib disembah, yang wajib diesakan hanya Allah saja. Mereka takut murka Allah. Mereka khawatir hukuman dari Allah akan menimpa mereka lalu membinasakan mereka sebagaimana telah membinasakan orang-orang kafir sebelum mereka. Saat itu mereka mulai sadar bahwa mereka adalah kaum yang bersalah. Mereka baru memahami bahwa Yunus alaihissalam adalah Rasulullah, utusan Allah yang sebenarnya. Bahwa ucapan Nabi Yunus adalah ucapan yang benar. Dan mereka yakin bahwa tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali mereka harus taubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Rabbul Alamin dan supaya mereka memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Lalu kaum itu pergi ke tanah lapang, ke tengah-tengah padang pasir, pergi ke gunung-gunung, mereka menangis, mereka benar-benar merendah kepada Allah mereka mengadu kepada Allah daripada permulaan azab yang menimpa mereka. Mereka angkat tangan mereka, mereka panggil-panggil nama Allah, mereka meminta kepada Allah agar azab dihilangkan dari mereka, agar supaya mereka mendapatkan ridha Allah. Ya, kaum itu sekarang telah taubat kepada Allah. Mereka kembali kepada Rabbul Alamin Terus mereka berdoa dan berdoa, merenda dan merenda, berharap dan berharap. Sampai akhirnya Allah mengabulkan taubat mereka. Allah menghilangkan dari mereka adab dan kebinasaan. Sehingga mereka mampu kembali ke rumah-rumah mereka dalam keadaan selamat dan aman. Dan mereka semuanya telah beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Dan mereka berharap agar Nabi Yunus alaihi salam kembali kepada mereka, mengajarkan kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus, yang menyampaikan kepada kesuksesan dan kebahagiaan dengan syurga Allah Rabbul Alamin supaya mereka selamat dari adab neraka Tuhan Allah Tuhan al-awwalin wal-akhirin. Orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yunus alaihi salam sudah terlanjur meninggalkan mereka. Sampai di pantai. Ya, meninggalkan mereka. Nabi Yunus belum tahu kalau umatnya sekarang sudah taubat. Nabi Yunus menyangka umatnya uh, ditimpa azab dan umatnya binasa. Nabi Yunus adalah manusia, nggak tahu yang gaib. Padahal sekarang kaumnya sudah taubat, kembali kepada Allah. Dan Allah menerima taubat mereka. Dan dihilangkan dari mereka azab dan kebinasaan. Sementara Nabi Yunus sudah terlanjur pergi. Padahal belum datang dari Allah perintah untuk pergi. Sampai di laut, akhirnya naik kapal laut. Bersama rombongan para musafir. Subhanallah, di tengah-tengah laut. Kapal laut itu terkena gelombang yang sangat besar, angin yang kencang, sehingga hampir-hampir kapal itu tenggelam. Lalu diputuskan diadakan undian. Yang namanya keluar dalam undian itu, maka dia dilempar ke laut. Ya. Melempar satu dua orang untuk menyelamatkan yang lainnya. Kemudian juga sebagian barang-barang bawaan yang terlalu berat itu dibuang ke laut. Akhirnya setelah barang-barang bawaan dibuang ke laut, ternyata masih keberatan juga muatannya, terpaksa diundi. Dan subhanallah, undian itu yang keluar adalah nama Yunus. Sehingga terpaksa Nabi Yunus harus dilempar, dibuang ke laut beliau dilempar dibuang ke laut. Ini adalah takdir Allah dan ini telah dituliskan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini bukan kebetulan. Karena di balik semua itu ada hikmah yang sangat mendalam. Yang akan ditampakkan oleh Allah hikmah itu di kemudian hari. Akhirnya Nabi Yunus Sebelum dilemparkan ke laut oleh mereka, beliau menceburkan dirinya sendiri ke dalam laut, ke dalam air. Beliau rela, beliau memasukkan dirinya ke dalam laut demi menyelamatkan penumpang-penumpang yang lain. Dan subhanallah, Allah mengirimkan ikan yang sangat besar untuk langsung menelan Nabiullah Yunus alaihi salam ditelan. Jadi tanpa disakiti, tanpa diberikan mara bahaya, langsung ditelan oleh ikan itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan langsung Nabi Yunus alaihi salam masuk di dalam perutnya ikan yang sangat besar itu. Gelap sekali di dalamnya. Kegelapan dan kegelapan. Kegelapan di dalam perutnya ikan, kegelapan dasar laut, kegelapan malam. Oh, betapa sumpeknya di dalam sana itu. Nabi Yunus menyangka bahwa beliau akan mati di sana. Beliau coba menggerakkan tangannya, ternyata bisa bergerak. Beliau coba menggerakkan kakinya, ternyata masih bisa bergerak. Lalu Nabi Yunus alaihi salam bersujud kepada Allah di dalam perut ikan itu Beliau yakin bahwa Allah yang menakdirkannya berada dalam posisi yang sulit seperti ini. Allah lah yang mampu untuk menyingkap semuanya. Beliau harus melakukan amalan-amalan yang menjadikan Allah ridha. Karena beliau merasa telah berbuat salah. Beliau meninggalkan kaumnya sebelum datang dari Allah perintah atau izin untuk meninggalkan mereka. Nabi Yunus mengakui kesalahannya. Beliau menyesal. Beliau istighfar minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bermunajat kepada Allah. Beliau berdoa dan berdoa. Dengan penuh kesedihan beliau mengatakan. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minal zalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang aniaya. Terus beliau ucapkan itu. Beliau menyesal atas apa yang beliau perbuat. Beliau mengakui dosa-dosanya. Beliau mohon keampun kepada Allah dan mohon ridhonya Allah. Lalu beberapa hari kemudian Allah mengabulkan doanya. Beberapa hari. Beliau berada di perut ikan itu beberapa hari. Akhirnya Allah mengabulkan doanya. Allah menyelamatkannya dari kesumpekan. Allah menghilangkan darinya kegelisahan. Dan Allah mengeluarkannya dari kesulitan. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk kembali lagi kepada kaumnya. Kembali lagi ke kota Nainawa di Mosul, Irak sana yang telah beliau tinggalkan. Nabi Yunus alaihi salam taat kepada perintah Allah. Lalu beliau dimuntahkan oleh ikan tersebut di tepi pantai. Di sana tidak ada pohon, tidak ada naungan, tidak ada air yang tawar. Tapi Allah telah berjanji untuk menjaga hambanya Allah berjanji untuk memelihara nabinya. Kemudian Allah mengutusnya kepada kaumnya lagi. Setelah kembali kekuatannya. Mula-mula beliau lemah. Keluar dari perut ikan itu beliau lemah sekali. Tidak punya kekuatan. Oleh Allah diberi kekuatan lagi dengan karunianya, dengan rahmatnya. Lalu beliau mulai berdakwah kembali kepada kaumnya. Alhamdulillah ketika Nabi Yunus alaihi salam sudah kembali kepada kaumnya ternyata beliau mendapatkan mereka semuanya telah beriman kepada Allah. Nabi Yunus senang, Nabi Yunus bahagia. Ketika bertemu mereka, mereka pun senang dan bahagia bertemu dengan Nabi Yunus. Mereka telah taubat, mereka telah kembali kepada Allah, mereka telah mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah, padahal sebelumnya mereka kufur. Nabi Yunus alaihi salam bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat agung ini. Karena Allah telah menyelamatkan kaumnya dan Allah juga telah menyelamatkan dirinya. Allah telah mengampuni kaumnya dan Allah juga telah mengampuni dirinya. Subhanallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Dia Allah adalah At-Tawwab yang maha menerima taubat. Dia Allah adalah Al-Karim yang maha mulia, maha dermawan, maha baik. Dia penuh dengan kasih sayang. Berbahagialah orang yang sukses mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah dan berbahagialah mereka karena mereka akan mendapatkan syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah itu. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia, itulah kisah singkat Nabi Yunus alaihi salam yang amat sangat indah. Sekarang marilah kita melihat Al-Quran, kita baca kisah-kisah beliau yang ada di Al-Quran. Yaitu pertama-tama di surat Yunus ayat 98. Allah berfirman, "Falaula kanat قَرْيَةٌ amanat فَنَفَعَهَا imanuha illa قَوْمَ Yunus. Lama amanu كَشَفْنَا anhum." عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kaumnya Nabi Yunus yang mulai ditimpa azab lalu taubat beriman kepada Allah diterima. Diterima taubatnya sehingga azab dihilangkan dari mereka dan mereka diberi kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Wazannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين Dan ingatlah kisah Dunnun, yaitu Nabi Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam kegelapan yang sangat gelap. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang dolim Maka kami telah memperkenankan doanya Dan menyelamatkannya daripada kedukaan dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah doa Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Beliau meninggalkan kaumnya marah, lalu oleh Allah diperingatkan, ditegur. Doanya ada di dalam surat Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh ah, Beliau diselamatkan dari sumpek, dari duka, Demikian pula orang-orang beriman, kalau berdoa dengan doa itu oleh Allah diselamatkan dari sumpek, dari duka. Jadi jangan lupa yang banyak berdoa mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin. Kalau sumpek baca itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacanya berapa kali? Enggak ada ketentuannya, silahkan berapa. Mau 10 boleh, 20 boleh, 30 boleh, 40 boleh, 100 boleh, satu kali juga boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dibaca. Kemudian di dalam surat As-Saffat 139 sampai 148. Wa inna Yunusa laminal mursalin Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Iz abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltaqamahul hutu wahwa mulim. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. La labita fi batnihi ila yaum yub'atsun. Pasti ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. فنبذناه بالعراء وهو سقيم Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit. Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun dan kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih. Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Ya. Jadi Nabi Yunus itu karena sering berzikir kepada Allah, karena sering bertasbih kepada Allah, maka ketika beliau dalam keadaan sulit, Allah langsung menolongnya. Allah langsung membantunya. Allah langsung memberikan kepadanya jalan keluar. Kemudian yang terakhir di dalam surat Al-Qalam 48 sampai 50. Allah berfirman, "Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idnada nada wa huwa makdum." Maka bersabarlah kamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ketetapan Tuhanmu dan janganlah kamu seperti orang yaitu Nabi Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya laula antadarakahu ni'matum mir rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa madzmum kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Fajtabahu rabbuhu faj'alahu minas salihin. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Itulah beberapa ayat Al-Quran yang berkisah tentang Nabi Yunus salam. Jadi beliau adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Termasuk nabi besar. Kemudian juga di antara kandungan ayat ini bahwa memang semuanya itu harus sabar. Termasuk berdakwah harus sabar. Jangan pergi meninggalkan kaum. Tapi terus berdakwah. Insya Allah dakwah itu akan diterima. Kemudian juga kita dianjurkan banyak mengingat Allah ketika dalam keadaan lapang. Sehingga ketika kita sulit, Allah akan menolong kita, membantu kita. Kemudian juga di sini ada teguran Allah kepada Nabi Yunus yang lembut sekali. Teguran Allah yang maha latif. Yaitu Nabi Yunus alaihissalam ditahan oleh Allah di perutnya ikan sebagai tebusan atas kesalahannya dan ini juga merupakan ayat Allah yang agung dan untuk memuliakan Nabi Yunus alaihi salam. Setelah itu beliau kembali kepada kaumnya lalu mendapatkan umat yang sangat banyak. Kemudian di sini juga ada faedah bahwasanya kalau kita itu hendak memilih sesuatu lalu bingung ya, ada perbedaan pendapat, maka boleh dilakukan undian, diundi, diundi untuk menentukan pendapat siapa yang dipakai. Undian ya. Seperti itu. Jadi e, memakai undian itu boleh, diundi untuk menentukan sesuatu. Kemudian juga di sini ada faedah, kaidah tentang akhafud dororen. Kita menempuh madorot yang paling ringan. Artinya perahu itu kan penuh mereka bisa tenggelam semuanya. Akhirnya, daripada mereka tenggelam semuanya, lebih baik mengorbankan satu atau dua orang demi untuk menyelamatkan semuanya. Jadi mengorbankan satu atau dua orang yang lainnya selamat. Jadi pada semuanya celaka, lebih baik satu dua orang yang dicelakakan. Jadi mengorbankan orang untuk keselamatan yang lainnya. Ini namanya kaidah akhafud Yaitu kita memilih madorot yang paling ringan seperti itu. Jadi yang paling penting adalah mari kita selalu beribadah kepada Allah, bersyukur kepadanya ketika dalam keadaan suka, dalam keadaan duka nanti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kisah ini bermanfaat. Allah menjadikan kita mampu mengambil hikmah daripadanya. Kita istiqomah di jalan Allah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi alamin. Demikian telah kita ikuti bersama kajian Qasasul Ambi yang sampai pada cerita atau bab tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam Dan sebagaimana biasa akan kami sempurnakan rangkaian kajian kita pada malam hari ini Dengan sesi tanya jawab Dan akan kami berikan pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Bentar ya, bentar ya kita ya. sesuai materi ya. Ya, kondol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apakah doa Nabi Yunus alaihi salam boleh dibaca sambil mengerjakan pekerjaan rumah? Terima kasih atas bimbingan Ustadz. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jawabannya adalah boleh. Ketika Anda mengerjakan pekerjaan rumah, Anda berzikir dengan zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus, itu boleh. Jadi kerja di rumah, di pasar, di kantor, di mana saja sambil mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minat dalimin Boleh ya. Itu doa yang sangat bagus. Terutama bagi orang yang sumpek, yang sedih, yang sulit. Insya Allah itu akan memberikan jalan keluar. Kita baca dengan ikhlas. Dari lubuk hati yang dalam. Dengan mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya cintai karena Allah, apakah jarak diutusnya satu nabi ke nabi yang lain mencapai ratusan atau ribuan tahun? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Tidak ada ketentuan seperti itu ya. Ada memang yang jaraknya itu eh, ratusan tahun ya. Tapi enggak mesti seperti itu. Ada kalanya dalam satu masa Allah mengutus di sana itu banyak nabi. Termasuk pada masa Bani Israel itu Allah mengutus dalam satu masa itu banyak nabi. Sehingga jumlah nabi itu banyak. Jumlah nabi itu semuanya eh, seratus eh, seratus ribu lebih jumlah nabi itu. Kalau jumlah rasul 300 sekian belas. Jadi enggak mesti seperti itu ya. Yang jelas pada tiap-tiap umat Allah selalu ngutus nabi, rasul untuk mendakwai mereka. Walakat ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an wajtanibut taghut. Jadi pada tiap-tiap umat Allah selalu ngutus rasul berdakwah kepada mereka, ibadah kepada Allah dan menjauhi Tauhud segala yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum wa lillah. Ustaz, apa tandanya kalau Allah akan menolong dan melapangkan kedukaan kita? Syukron, jazakumullahu khair. Dari poncoku Sumo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karenanya. Yang penting adalah anda berada di atas jalur yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang penting adalah perintahnya Allah kerjakan, larangannya Allah tinggalkan, hukum-hukum Allah tegakkan. Nah, pasti Allah nolong Anda, pasti Allah akan memberikan jalan keluar kepada Anda. Pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَن يَتَّقِ yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah memberikan untuknya jalan keluar dari semua kesulitan. Dan pasti Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Yang penting Anda seperti itu, insya Allah Allah menolong Anda, Allah melapangkan dada Anda, dan Allah menghilangkan kedukaan Anda. insya Allah Allahumma amin. Fondol. Assalamualaikum. Ustaz Abdullah yang dicintai Allah. Saya ingin taubat atas dosa saya. Tapi saya selalu gampang putus asa sehingga selalu berbuat dosa saya. Berbuat dosa. Saya malu pada Allah. Apa yang harus saya lakukan agar bisa taubat dengan sesungguhnya? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Taubat adalah wajib. Taubat adalah wajib. Kita harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menyesali kesalahan-kesalahan kita, tidak melakukannya lagi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Taubat harus ada pada permulaan perjalanan kita Taubat harus ada pada pertengahan perjalanan kita. Dan taubat harus ada pada akhir perjalanan kita. Kita tidak boleh lepas dari taubat. Dan anda jangan putus asa. Agar supaya seseorang itu bisa istiqomah dalam taubatnya, maka dia harus mencari lingkungan yang baik. Karena kalau dia sudah taubat tapi tetap lingkungan yang dulu, maka dikhawatirkan dia akan kembali kepada kemaksiatannya. Cari lingkungan yang baik, kumpul orang-orang soleh, menghadiri majelis ta'lim, terus seperti itu. Insya Allah Anda akan istiqomah dalam taubat. Tinggalkan dosa. Yang kita khawatirkan itu adalah kalau kita taubat berbuat dosa lagi. Taubat berbuat dosa lagi. Taubat berbuat dosa lagi. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita mati dalam keadaan berbuat dosa. Alangkah ruginya. Berarti matinya adalah mati su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Itu yang paling kita khawatirkan. Sementara yang kita harapkan adalah kita mati dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang harus anda lakukan. Taubatan nasuha, total, dan Anda mencari lingkungan yang baik, mencari teman yang baik, kumpul dengan orang-orang soleh, menghadiri majelis ta'lim, menyibukkan diri dengan yang positif, lebih mementingkan akhirat daripada yang lainnya. insya Allah Anda akan menjadikan orang menjadi orang yang istiqomah dalam taubat dan Anda akan merasakan manisnya iman. Iman itu manis. Iman itu ada rasanya. Sungguh rugi Orang yang tidak pernah merasakan manisnya iman. Semoga anda dan kita semuanya mampu merasakannya terus-menerus. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang selalu kurindu dakwahnya. Aku pernah mondok mengaji di pesantren dan ilmu sedikit yang aku tahu ingin aku sampaikan, tapi aku tidak bisa ceramah. Bagaimana caranya sedangkan mereka menyuruhku, Ustadz kitab apa untuk belajar ceramah? Bagaimana langkah sebaiknya saya? Syukron, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi, Alhamdulillah ya Anda sudah mondok di pesantren, dapat ilmu dan sekarang ingin menyampaikan ilmunya. Setiap muslim mempunyai empat kewajiban. Sebagaimana para ulama mengatakan, I'lam rahimakallah, Annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail, Al-ilmu, Wal-amalu bihi, Wal-da'watu ilayhi, Was-sabru alal-adafi, Ketahuilah, Semoga Allah merahmati anda, bahwasannya wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk mempelajari empat perkara. Yang pertama-tama adalah mencari ilmu. Ilmu yang benar, ilmu mengenal Allah, mengenal agama Allah, mengenal Rasulullah. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu. Yang keempat adalah sabar atas ketiga-tiganya. Sabar mencari ilmu, sabar mengamalkan ilmu, dan sabar mendakwahkan ilmu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan olehmu dariku walaupun satu ayat. Jadi ilmu yang kita miliki harus kita sampaikan. Yang tidak kita miliki jangan disampaikan supaya nggak keliru. Kalau yang Anda tanyakan adalah ceramah. Ya, menyampaikan ilmu tidak mesti dengan ceramah ya. Menyampaikan ilmu di mana saja, kapan saja, tiap ada kesempatan. Adapun kalau ceramah ya memang perlu latihan. Semua orang itu ketika pertama ceramah ya memang biasa ya. Biasa eh, ragu-ragu, eh, grogi, gemetar, biasa. Tapi dilawan. Caranya adalah dilawan, lama-lama nanti biasa. Yang penting sebelum ceramah itu persiapannya matang. Persiapan matang, nah, kemudian ketika ceramah harus tenang. Nanti kalau tenang, ilmunya bisa bisa tercampaikan, ilmunya bisa utuh, ilmunya bisa keluar. Nah, kalau gemetar, kalau takut, ilmunya hilang semua. Persiapannya itu eh, sia-sia. Uh, sia -sia. Jadi begitu ya. Jadi langkah yang Anda lakukan adalah dicoba. Memang pertamanya semuanya itu kalau pertama ceramah ya memang grogi. Saya dulu ketika umur 17 tahun itu mulai berdakwah, memang grogi, gemetar. Alhamdulillah lama-lama lama-lama akhirnya biasa. Jadi begitu. Jadi sifatnya harus melawan, jangan menunggu. Anda takut ceramah, Anda harus ceramah. Anda takut berbicara di depan orang, Anda harus berbicara di depan orang. Itu ya. Adapun kalau buku-buku ya silakan saja Anda datang ke toko buku, ya cara-cara pidato yang baik, bagaimana supaya tenang. Dan itu lebih banyak buku-buku masalah psikologi ya, kejiwaan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kesuksesan. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum, Ustadz yang dirahmati Allah. Ana mohon doa agar bisa istiqomah dalam menjalankan syariat Allah dan sunnah nabinya. Juga untuk orang orang tua, kakak, adik, anak. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah dikabulkan. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan istiqomah, kumpul di dunia, dan kumpul di akhirat insya Allah di surganya di sisinya bersama Rasulnya Allahumma amin Amin ya rabbal alamin Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apakah doa Nabi Yunus itu bisa dibacakan kepada orang yang akan melahirkan dan doa apa yang baik agar mudah melahirkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Mengenai doa Nabi Yunus dibacakan kepada orang yang akan melahirkan. Kalau setahu saya bukan itu doanya ya. Setahu saya dari para ulama, kalau orang mau melahirkan itu yang paling baik adalah dibacakan surat Al-Fatihah. Itu bagus ya. Al-Fatihah itu tergantung apa niatnya ketika kita membacanya. Itu difatwakan oleh para ulama. Kemudian juga yang dianjurkan oleh para ulama adalah membaca surat Az-Zalzalah. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu atqalaha. Nah, itu terutama ayat itu ya. Wa akhrajatil ardu atqalaha. Jadi diharapkan uh, dia nanti bisa mengeluarkan anaknya dengan mudah. Itu dibaca ya surat Az-Zalzalah. Kemudian juga surat Al-Insyiqaq, Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 5. Idzas samaa'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت ayat 4 ya ayat 4 ayat 1 sampai 4 dibaca tuh insyaallah mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan ketika melahirkan dan itu juga dari para ulama ahli sunnah wal jamaah atau juga boleh dibacakan di air dibacakan di air Lalu airnya itu diminumkan kepada ibu yang mau melahirkan. Sebagian diminumkan, sebagian diusapkan di perutnya. Itu adalah upaya, itu adalah usaha. Tentu jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang penting adalah kita sudah berusaha. Semuanya kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Ustadz Abdullah yang saya cintai karena Allah. Kalau saya ada di tempat kerja, banyak teman yang ikut sholat. Tapi kalau kita tidak ada, maka mereka tidak sholat. Sedangkan kita khawatir dengan ibadah kita. Apakah saya harus bersabar atau keluar? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Ya, kewajiban Anda adalah berdakwah. Bersyukurlah kepada Allah yang telah menjadikan Anda orang yang sholat, rajin sholat. Dan Anda juga mempunyai kewajiban untuk mengajak teman-teman Anda supaya sholat seperti Anda. Jangan putus asa ya, dakwah terus. Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan-gangguan mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mau kumpul manusia dan tidak sabar dari gangguan-gangguan mereka. Jadi yang benar, Anda terus sabar, Anda terus dakwah dan Anda berusaha terus istiqomah, istiqomah. Kecuali kalau Anda khawatir nanti akan terpengaruh mereka, terpengaruh mereka menjadi rusak, nah, berarti Anda sudah tidak mampu lagi, ya tinggalkan mereka. Kalau selama Anda mampu di sana, sabar di sana, mendakwahi mereka, memperbaiki mereka, walaupun sedikit, teruskan di sana itu lebih baik. Semoga Anda, keluarga Anda, dan kita semuanya dijadikan oleh oleh Allah istiqamah dalam salat, istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam semua kebaikan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang anak cintai karena Allah, mengapa Nabi dan Rasul banyak diturunkan di kaum Bani Israel dan apakah Allah selalu memberikan cobaan pada kaum muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karenanya. Memang kebanyakan para nabi dan rasul itu kepada Bani Israel. Ini adalah nikmat Allah kepada Bani Israel. Kalau Anda baca di dalam surat Al-Baqarah, itu Allah banyak menyebutkan nikmatnya kepada Bani Israel. Itu nikmat Allah kepada Bani Israel. Tapi mereka itu bangsa yang melampaui batas. Dolim melampaui batas. nggak mau iman. Nabi dihina, dicaci maki. Bahkan Nabi dibunuh. Rasul dibunuh. Seperti itu. Akhirnya kenabian dari mereka dicabut oleh Allah. Diberikan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Diberikan kepada orang Arab. Akhirnya Bani Israel itu marah, iri, dengki, hasut, sombong. nggak mau iman. Kemudian apakah Allah selalu memberikan cobaan pada kaum muslim? Ya pasti. Semuanya dicoba. La tazalul musibatu fi abdil mu'min fi malihi wa waladihi wa jismihi hatta yalqallah wa laysa alihi khati'ah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seorang mukmin selalu oleh Allah diberi cobaan, diberi ujian. Diberi ujian hartanya, anaknya, badannya, ujian ekonomi, ujian kesehatan, ujian rumah tangga, sampai apa? Sampai dia bertemu Allah nggak punya dosa. Jadi ujian pelebur dosa, penambah pahala, meninggikan derajat, semakin kuat imannya, semakin kuat ujiannya. Karena itu yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Masyadun nasi bala'an al-anbiya. Paling berat. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya tahan uji. Dan yang perlu kita sadari, Allah tidak mungkin menguji kita di luar kemampuan kita. Enggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Ya, semoga kita mampu, semoga kita kuat. Ya, saya kira mungkin itu dulu aja yang sesuai materi. Mohon maaf kalau ada yang belum terjawab karena di luar materi. Semoga bermanfaat marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu maaf darimu. Berikanlah kepada kami sehat walafiat, selamat sejahtera dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami. Setelah engkau memberikan petunjuk kepada hati kami, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat, kasih sayangmu, engkau adalah maha pemberi. Ya Allah, berikanlah kepada kami daripada pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami yang menjadi permata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan jadikanlah kami menjadikan orang-orang bertakwa sebagai pemimpin kami. Allahumma rizukna thabat wal istiqamah. Allahumma amitna al islami wa sunnah. Ya Allah, berilah kami rezeki, ketekuhan dan istiqamah. Wafatkan kami dalam Islam dan sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udhu bika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Engkau tutup umur kami dengan penutup yang baik dan kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.